Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du hadratal mukarramin para sahib warna engkang sangat kaula hormati alhamdulillah wa syukrulillah Kulo bersyukur dumateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala ing pundi kula so panjenengan sedaya pinaringan pinten-pinten kenikmatan-kenikmatan saking Gusti Allah langkung-langkung inggih menika nikmatul iman wal Islam kula panjenengan dipun pilih dening Allah Subhanahu wa taala dadi wong sing iman jadi wong sing Islam gelem ngelakoni syariat-syariat Islam niki wis termasuk nikmat yang paling besar sing kudu disyukuri kulo kalian panjenengan sedaya. Mandar muga iman kula panjenengan niki dipun paringi tetep ngantos dateng swargane Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah wasalamuhu mugi tetep katurake dening Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mandar muka kula kali panjenengan sedaya tiaku dados umate mulai teko donya ngantos datang alam akhirat. Sohib warna ingkang kula hormati, monggo kita sarang-sarang nderekaken cerios-cerios utawa cerita-cerita sing badhe kula critakaken mandar mugi cerita niki dadoso manfaat menunjang kehidupan kita sehingga menjadi kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang kemarin-kemarin. Sohib warna ingkang kula hormati wonten ing mriki dalam badhe nyeritakaken hikayah ingkang kula pundhut saking Imam Ibnu Asakir. Ibnu Asakir niki mireng cerita saking Sayyid Muhammad bin Ishaq Al-Haris. Jadi dari kiai, datang kiai, dari kiai, datang kiai, datang ulama, datang poro ilmuwan, ilmuwan. Anil Musayyab ibni Wadih, saking Musayyab ibni Wadih. An Isa ibni Kaisan, saking Isa ibni Kaisan, amman hadasahu Niki konten sing dibuang siji ceritane tidak dijelaskan namanya, tapi hanya diceritakan aman hadasahu saja. Mungkin rawi niki rodok lali saking sinten. Cuma orang yang cerita itu katanya bercerita dari Umar ibnil Habab As-Salami. Umar ibnil Habab As-Salami niki sing asli nggak ada cerita. Kola Umar ibnul Habab As-Salami niki nggak ada cerita. Ceritone ngetan. tu ana. usir tu dentawan sopo ingsun. Ana tegese ingsun wathamaniatun ma'i. Lan konco kusing akei ono wolu. Jadi kulo ambek konco kulo niki ditahan. konco kulo niku akei wonten wolu. Berarti jumlah semuanya itu adalah sembilan ditahan mergo nggak ada kesalahan munggune penguasa waktu niku ditahan karena dia punya pelanggaran hukum pada pemerintah saat itu sing pundi pemerintahan waktu niku fi zamani Bani Umayyah wonten ing kekuasaan kepemerintahan Bani Umayyah Sohib warna ingkang kula hormati jenengi wong ditahan boten wonten enak wong ditahan tidak ada enaknya orang ditahan. Pas katos dauni Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiba ono tonyono anna suso pemenungso. Apakah manusia itu akan berkeyakinan ayutroku untuk ditinggalkan begitu saja oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijarnit tok nang gusti Allah melaku saenake. Padahal dia sudah mengatakan ayyakulu amanah saya beriman. Tapi apakah dengan hanya mengatakan beriman mereka itu juga punya keyakinan bahwa mereka itu nggak akan dapat cobaan saking Gusti Allah. Oh, polai wong sing cedek nang pangeran direken ndak tahu nak coba. Hmm, kok enak men. Oh, karena dianggap orang yang dekat dengan Allah akhirnya coba ndak ono sing cidak-cidak nang wong niku. Iki keenakan. Nek panjene Allah niku Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang hamba mesti ono cobone. Tak mungkin ada orang dicintai oleh Allah terus nggak dicoba niku mboten sakit Wahum la yuftanun enggak dicoba, enggak bisa. Mesti wonten cobane. Lebih-lebih kalau orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kados sing dipun dawake dening Gusti Kanjeng Nabi ad-dunya sijnul mukmin. Dunya niku adalah merupakan tahanan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam arti tahanan itu adalah penuh dengan undang-undang. Buten bebas berbuat seenaknya sendiri ngoten boten. Bu dianggap oleh awak sing kuoso teken tanda tangan seenak edw rekomendasi seenak edw. Bu direken oleh awak dulure penguoso ngapik seenak edw. Ini bukan sifatnya orang Islam bukan sifatnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jenenge wong iman niku mesti wonten coba saking Allah sing cobane niku nggih pancene gede-gede. Lo Umar Ibnul Hubab asalam ini kita termasuk wong soleh, termasuk uang sing cedek nang Allah Subhanahu wa taala. Waktu niku nggih kenal kali khalifah yang jadi khalifah pada saat itu. Tapi masih kenal wong awake salah, ya ditahan. Loh, Kan bingung ah sohib warna jenengi wong ditahan niku. Betul enak wong ditahan niku. enak enak wong ditahan, Pak. Si enak anti yang sing bebas masih mak menda enak. Onten di tahanan mangan iwak sate sepuluh tahun. Onten di jopone tahanan sampean mangan sate. Setahun ndak kroso Lu sohib warna yang ingkang kula hormati. Tapi memang Umar ibn Hubab niki tiang sing api. Yang sing wis nemen oleh cedek nang Allah Subhanahu wa taala fa udkhilna ala malakir malikir Terus akhirnya Umar al Hubab as-Salam niki dilebokno nang kerajaan. Disalap wonten di Umay Rojo akan diajukan kok cara niki akan diajukan ke pengadilan. Dipersidangkan datang rojo waktu niki dibajakan kesalahan-kesalahannya uang sing akei songo niki termasuk salah satu diantaranya Umar ibn al-Hubab as-Salam pun setelah dibajakan kesalahan-kesalahannya perkara ini sampun dibuka kape beserta dengan pengacaranya wis lengkap didelok toko masalah panceni abut. soke parna. kok corosak niki niki termasuk teroris uang niki mboten merelakan agama selain Islam bertengger di atas dunia. Jadi yang berbau agama dirusak bang wong niki. Yang berbau agama sak agama Islam niku dirusak nang wong niki. Kampangane wis dianggap teroris lah ngoten. Pun barang sampun dianggap orang yang punya kesalahan, yang kesalahannya itu balasan yang setimpal harus dihukum mati, akhirnya si wong songo niki bingung, ya Allah. Kulo kajengi dihukum mati datang panjenengan Gusti ya no niki Gusti. Susah uang sing wolu niki saking Susah bang Sing sijine bingung ya apa aku lek dihukum mati, anakku sopo sing ingoni jadi sing sitone iyo aku yang ngono, anakku sopo sing ingoni Bojoku sopo sing katene nyukupi, aku lek dihukum mati. Lek iso njaluk garansi po onang presiden. Nek iso njaluk garansi po nang khalifah waktu niku karepin niku nyuwun kemurahan agar ditetapkan hukuman tidak seperti yang terjadi. Tapi dek niku njaluk kemurahan ojo dihukum matilah. Mbok dihukum seumur hidup, mbok dihukum 10 tahun, mbok dihukum 20 tahun. Pokoknya ojo dihukum mati, nek dihukum mati ku anakku yo ya opo. ndak iso ndelok aku. Sohib warna yang kula hormati. Tapi wis Allah sudah menghendaki lain. Akhirnya saking songo wong niki pancene wis dak kenal nang khalifah waktu niku sing kenal me Umar to. Bapak Umar Ibn Hubab As-Salami niki termasuk kenal nang penguasa pada saat itu. Tapi masih awak ini ku kenal nang penguasa waktu niku dia itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih cakang ibadah, lebih anteng oleh nyedek nang Allah, lebih pas oleh takorup nang Gusti Allah gampangan ini ku ndak patek ndelok nang kauripan donya. Dadi masih konco-konco sing wolu niki wedi dipateni untuk Umar Ibn Hubab niki mboten wedi malah kesusu. Napa kok kesusu? Karena dia tahu dengan hakikat kematiannya. Apa akibat kematian yang akan dialami itu? Apa dia tahu? Lelek konco sing wolu niki mboten weruh. Begitu dijatuhi hukuman mati nangis kabeh sing wolu niki sok iman. Lah sing kanca siji niki Umar niki mboten nangis kesusu. Jari atine Umar Ibn Hubab. Tuh, mandar muka aku giliran pertama sing ditembak iki. Lho nggih. Oh, no awong kenek katene eksekusi mati punya keyakinan hati kayak begini. Saya yakin pun lek zaman kulo sampean sak niki. Lek kene eksekusi jelas niku njaluk garansi nih cok kula lek iso kula wis jaluk no garansi aku nang Pak SBY mbok yo apa sekiranya aku urip terus. Aku sih kepingin menghirup udara segar. Aku sih kepingin delok matahari zaman meni aku, ndak kepingin langsung mati. Begitu juga dengan delapan kawan. Kawan daripada Umar ibn al-Hubbab niki nggih ngoten. Aku kepingin urip aku, aku kepingin urip aku, aku kepingin urip aku. Lah Umar ibn al-Hubbab mboten. Siji maning kemarin ini, Aku ndak kepingin urip, wis kepingin cepetan. po kok kepingin cepetan? Laka tidak kepingin cepet yuk ya nopo sokik sokipan. Umar bin Khubaib niku ketok ndek ini ku wonten widodari akeh songo. Widodari niki rata-rata ngenteni ada di tempat penyembelihan. Allah Rabbi ya Karim. Sing walu mboten weruh lek ketok widodari. Lek ana widodari. Sing Umar al Hubab niki weruh. Begitu dipanggil Orang yang pertama kali akan dieksekusi, guyu Umar. Alhamdulillah, tepak kon deh, tepak kon, tepak kon niki wis. Antar muka panggilan yang kedua aku. Aku kepingin dangdang cepet aku. Ambil nangis Umar bin Khubab niku sawi warna. Lah sing siji niki boleh Umar bin Khubab niki guyu. Ngamuk kok niki wong aku dihukum mati kok dadi guyu. Iya wis, oh, kok aku seneng aku. Aku nemen seneng saiki mantar muka urutan kedua setelah kamu adalah saya. Wuh, tambah ngamuk koncone niki. Yo ya opo kon niku barang kancane kate dipateni kon kok bunga. Lah ben humpep ki seneng ngetok guyu tok. Lah kanca sing pitu niki sampean nangis tok ndak mari-mari. Karena apa? Pandangan dia dengan Umar bin Hubab itu lain. Lek pandangan dek niku pandangan enak ono ndek dunyo. Lek pandangannya Umar ibn Hubab niki pandangan enak wonten di akhirat. Dadi nek dunyo tidak ndak di telo tang Umar. Begitu dipateni, dipenggal kepalanya. Blek, koncone ku ketok langsung dipondong teng widodari niku Sohiwan. Begitu mati kepalanya menggelinding, langsung kepalanya itu jatuh di pangkuan sang widodari niki. Yang siap akan membawanya datang suargane Allah subhanahu wa ta'ala. Kesusu Umar nih. Akhirnya ngacung, aku disik pak. Teng algojon ini. Aku disik. Nang al albatokoh niku ngaku. Aku disik pak, mari wong iki aku pak. Jari Nek gojo aku hanya menjalankan perintah saja sesuai dengan tugas dari atasan. Yang kedua siapa? Kamu atau yang lain? Apa katanya perintah? Sokip warna yang lo hormati. Barang dipanggil giliran yang kedua ternyata mboten tepak nang awai, Tepak nang wong liya nangis. Umer niku golong-golong aku ae, aku ae, aku kepengin mati aku. Insyaallah ngoten nggih. Wong lek waline Gusti Allah niku ngoten soge warna ndak patek seneng urip ana donya. Kruget-krugete ana donya niku wesel. Endas iku sampe ngelu kabeh. Nek awake sehat tapi uteke niku ngelu kabeh. Kesel. Koyok rasani kesuwen urip nek donya niki rasane mboten wis Termaning persiapan yang disiapkan oleh Umar bin al nih niku wis mapan wisan. Wis kepingin banjani mati niku kepingin. Nek jare sing konjon niku kula sik kepingin urip, kula sik kepengin urip. Nek jare sing Umar, aku kepingin mati ya. Masalah. Tingkatan orang yang seperti ini, mbak, yang sudah mencapai puncak. Barang tutup panggilan yang ketiga ngoten direbut tang Umar bin Khattab. Aku mbak, Pak patenan Pak langsung. Langsung dicekik pedange tang Umar Habib karepe kate disunduk dhewe. Malaikat neko nang Umar bin Khattab. Ojo lek kon nyekel pedang kate kon tusuk dewi, duduk swarga panggenanmu malih nero oh. bingung merlu ndak iso men ndak iso apa jaringku panggilane iki kalau yang dibunuh pembunuhannya terjadi karena algojo yang membunuh mati nih mati syahid tapi kalau dia bunuh diri bukan duduk mati syahid jenenge iku jenenge bunuh diri bunuh diri ini hukumnya haram kalau dia betul-betul tidak takut mati, serahkan dirinya kepada yang berhak. Dipateni ala pemerintah, dipateni ala penguasa saat niku. Niku jeneng wong kepingin mati nang surga temenan. Dikapak noai sak karepe wis. Niku. Lale Umar bin Hubab niku duduk mergo niku, mergo awak niku kesusu. Oleh ketok widodari wis ngedang nang di pinggire. Utuk nang giliran yang keempat direbut malu. Muamuk malu tukaran ambek algojone. Wah, akhirnya ditaleni Umar niki. <laughs> ini ndak opa. Sohib warna engkang kula hormati faduribat a'naquhum wahidan ba'da wahidin digepuk sici sici. Mantun digepuk tumma inni tu litudraba unuki. Barang giliran yang terakhir tutuk datang gilirani Umar ibn al-Khubab pedang Al-Gojo sudah diangkat mau dijatuhkan kat ini dibeleh Umar bin Khubab wis karek guyu Fakoma ilaihi ba'dul batoroko. Salah satu di antara anggota hakim dan Al-Guju itu ada yang maju. Sik, ojo dipateni sing siji. Iki koncoku. Uang iki tau nyelamat nonya nyawaku biyen. aku nang wong iki termasuk duwe utang. Uang iki tau nyelamet no nyawane menungso. Sekarang dia berhak untuk mendapatkan syafaat. Dan dientas uri matinya ojo dipateni saiki ngenteni ku ae dhisik mati dewi waduh tambah susah Umar niki wong mulai mang niki rebutan kepingin dipateni dhisik boten mati-mati tapi hal yang seperti ini orang lain nggak tahu yang tahu hanya Umar sendiri mergane Umar susu sing katene mati jari Umar jari konco sing be utang nang awake karena dia dalam hidupnya pernah ditolong oleh Umar nyawanya Dek ku karpi ingin balas jasa datang Umar. Ternyata balas jasa yang disampaikan oleh Ba'dil Batoroko atau salah satu hakim anggota atau anggota eksekusi itu tadi tidak menjadikan orang yang digaransi itu bahagia. ada no uang sing digaransi utawa disepurno itu malah seneng. Betul. Justru orang yang akan ditolong itu malah susah ni Umar ndak ngene carane nolong aku jan nah, wis aku cekne mati. Ndak iso Umar. Selagi saya masih menjadi albatorokoh, kamu nggak bisa dibunuh. Ronokon yo opo yo opo ae awakmu tahu duwe jasa nang aku. Sing aku kudu bales nang awakmu. Iya lek liyane ku aku ndak kenal. Nek kon wong barang kon mari nyelametno aku ndak iso. Ojo dipateni lek Umar. Nah, jadi urip di dunia niku gini wong sing cedek nang Allah Subhanahu wa taala koyok dene Umar Ibnul al-Hubbab niku bukan satu-satunya harapan tutup satu-satunya sesuatu yang menyenangkan justru dia ingin cepat mati. Tapi mati ini sing coro syariat yang diundang-undangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Duduk bunuh diri. Lek bunuh diri, oh keliru. Lek dibunuh oleh yang berhak, oh Mati api apik niku jenenge. Ya aja diburui, engko sanan ini diburui kongkon nembak ndase. doa ae ambek bunuh diri niku. Nek eksekusi sesuai dengan perintah dan undang-undang yang berlaku. Lah gue duduk bunuh diri jeneng. Mati sak wajahare lho niku sing api Cara ndik akhirnya Akhire Sohib Warna Umar bin Al-Khubab niku boten dipateni mesti rangkul nang kanca niku falam yazal yuqabilu roksi roksahu wa rijlaihi wa yatlubu ilaihi akhire kanca niki jaluk nang wong sing nyekel pedang ojo dipateni lek Umer iki Umer iki kancaku tau nyelametno aku diambung endase algojone niku wau diambung sikile diambung wetenge yo apa sing amri wurung mboten sida mateni Umer lah sing umere kepengin mati <laughs> Allah Rabbi ya Karim. Jadi keinginannya itu bertolak belakang. Terus Umar ngomong, kon katanya ndak ngoleh. Aku di dipateni ki opo dasar wong aku lu yang bersangkutan itu saya ingin mati. Justru kamu kok menginginkan saya hidup. Tolong wes aku patenono saiki, patenono saiki ya. Aku ndak ono faedah ya, aku urip donya aku kesusus wis kepengin ndang mati aku. Dari sing kanca ndak iso, kon tetep kudu urip. Harus kamu hidup terus. Dadi akhire teng algojo niku diserah nonang kanca sing jaluk niku. Ya wis, kawan iki. Tak tak pateni Umar. Umar tak sepuro mergo kon sing abot. Jari kon be utang nyawa. Sohib warna yang lo hormati, lek bangsane tiang koyok kula sampean akan dieksekusi mati terus diampuni ini kan bunga. Seneng mergo kula ambek sampean pandangane cukup sak tembok tok. Kita tidak tahu nanti pada akhir hayat kita apa yang betul akan terjadi dengan diri kita. Detilek wis panjene delokane mek sakilan. Ya sakilan tok niku rene. Ndak weru nang alam sing koyo diwerui Umer niku mboten weru. Tapi kalau Umer pandangannya jauh. Yang dilihat itu bukan sekedar sakilan rongkilan sakilu rongkilu. Yang dilihat oleh Umer itu adalah dibalik kematian itu Umar sudah tahu bagaimana dia akan mengalami hidupnya setelah dia dieksekusi. Sementara dari kawannya, tidak begitu pandangannya. Pun akhirnya digomole nang konjone niki. Mari digomole Umar niku nangis to. Jaluk mati tok pokoke Umar niku sokip warna. Mati ayahku wis, aku jaluk mati, aku tepak wis. Saat ini yang saya tunggu-tunggu tolong aku patenono jok diuripi wis aku wis mati ayahku konco ini niki bingung ya apa carane no Humer niki. Wong katene pateni niku diuripi tadi tak gelem. po ya apa carane no wong koyo ngene niki ya napa? Allah Rabbi Karim akhiri fada'a ibnatan lahu jamilatan. Nang konco ini niki dicelukno anake. Anake wedok ayu kalian. Terus muni, kono cok nangis tok wis umer. Kon tak jaminan, pakilali Hadihi ibnati iki lho anak wedokku. juga biha. Anak wedokku iki rabin. Wa ukosimu kamali bondokku tak bagi luru. Jadi anak anake dikongkon rabi, bondone poro luru. sing separuh pek dewe, sing separuh di kekno umen. Wa qad ra'aitu manzilati minal malak. lan kon waqad ra'aita manzilati minal malak lan awakmu suruh iki lho Umai. sing kate kon panggen kon hidup di lingkungan istana. hidup ono di lingkungan istana, kon si oleh anakku, ndak katik nyambut gawe dunyo paru edang ambek aku, kurang opo kon. Siji mek sing tak jaluk opo? Kon tak jaluk udkhul fi dini. Melbu nang agamaku. Jadi tidak metu toko agama Islam sohib warna. Nopo wong niki kok sampai seneng nang Umar bin Hubab krono deh ini kuru siapa Umar bin Hubab nih Umar bin Hubab orangnya teguh pendirian Buatan gampang kene angin ngalor ngalor kene angin ngidul ngidul koyo untuk boten sampai orang di luar agama Islam itu nemen kagumi kalian Umar niki mergo Umar niki koyo ngeten Kati dikei anak tu ayu, dikei dunyone separuh, si hidup di lingkungan istana kerajaan. Ketok punan umai ini kulek mentereng api. Kok joro kula ambik sampean kan mosok mikir sok panang. Gis langsung iya ngoten ae Timbang sik ini suwi-suwi nyambut kawe. Bayarane mek titik yang ngono nang jeragan diseneni ay. Ini kan boten tak katik nyambut gawe, bojo meroleh, pangkat dia ya meroleh. Mek si jidok dikongkon buah agama. Terus jawabnya Humet ya nopo? Jawabannya Umar. Fakultu ma atruku dini li zaujatin wala li dunyan wala lil bait. Aku ndak kate ninggal no mergo wong wedok. Ndak. Aku wis kepengin mati ae aku. Aku ndak kate ninggal no mergo aku dikai bondo. Ndak. Aku luwih apik milih mati ae. Insyaallah ini justru kegiatan apa jenenge? keteguhan pendirian yang perlu ditiru niki. Saking Umar Ibn Hubab As-salam ini kisah Warna. Mantun di ngeten mboten gelem nolak, tetep mboten putus asa wong sing duwe uman niku fama kata ayaman yu'radu alaiya dhalik. Sampai birang pirang dino ndak sak niki ditawani meni Rabi nih rabi dunyo pangkat. Bojo dunyo pangkat niku bendino ditawak nonang Umer nih tapi sedikit pun Umar bin Ubab niki tidak berge, tidak bergeming. Boten goyang itikatnya. Dia tetap mancer. Aku butuh melu agamaku sing asli, yaiku agama Islam. Bahkan saiki aku kepingin mati wis. Tapi mati sing coro syar'i, mati sing syariat. Akhirnya saben-saben dinten boten gelem dijak nang sing anak sing wedok niku dirayu ben bengi, dijak metu nang kebun, dicekel, ngamuk Umar niku dirayu ngamuk gitu <laughs> kuasane niku mbek sampean dirayu ngeten ya ndak ngamuk malah moro bunga aja sampe dirayu ndak dirayu godak iki dirayu niki mboten gelem dirayu ndak gelem perlu aku iki sik enom mas Saking aku ki melok kekarepane bapak digongkon dadi bojone sampean ya wis gelem ae masih sampean tuwek. Ayo Po Mas kita habiskan malam kita ini dengan bersenang-senang. jarene Umir aku ndak butuh awakmu. Aku ndak butuh nih bapakmu. Aku ndak butuh pangkat kerajaan. Sing tak butuh noiku, aku kepingin netep ono di agamaku dewi. Sik sik sik sik sik cari sing wedok niku. Aku takon nang sampean, opo sing karano sampean apot. Sampean barabi ambek aku dikei itu sik dikei pangkat. Kira-kira opo sampean tidak diapa. Aku apot aku nang agamaku aku. Wis, tapi karo masing ketok wau ndak ditutun no. Dadi masih wis awak ini ku dua karomah, ketok nang widodari mondong endasi kanca-kancane sing wolu, niki mboten cerita Umer niki. Duwe karomah titik diceritakno nang wong yo luntur karomahe. Mboten cerita niki. Akhire muni sing wedok niku kira-kira apa sing nyegah sampean niku kangge melok agamaku. Ndak anak wis pokok Fakultu ma atruku dini limroatin walali syai'in kotu. Aku ndak bakal ninggal dunyok agamaku, aku tidak akan keluar dari agama saya ditukar dengan apapun saya tidak akan mau. Pakolat. Fadhibul muktaindana dana awil lihaq biladik. Kira-kira kon kepingin menang kene apa kon kepingin mulai nang agamamu? Allah Rabbi ya Karim Jawapan aku tidak kepingin menengkini, aku kepingin mulai nang negoro. Le iso patenono, le tidak iso ulin noya aku nang negaraku. Dadi wis urip ni kumbutan seneng sokepana. Karena dia punya keyakinan bahwasanya hidup yang sebetulnya, hidup yang hakiki adalah hidup nanti ketika dia sudah menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, tadi kon kepingin mulai? Iya. Aku kepingin mulai. Wis, lek pancene sampean kepingin mulai, aku pengalaman sing wedok niki termasuk wong pinter menik kepingin mulai. Ya diampuni. Dosanya tetep. di mboten tadi tadi bojone ndak ndak kelam, ndak apa-apa. akhirnya nang rek wedok niki dituduhaken, lek sampean kepingin mulai Mas, sak temen aku Mas. Aku nang sampean niku sayang doir batin aku. Ini niki Turung mel punang nang agama niki wis sayang. Wong agomo liyo, Umir niki wong agomo Islam. Tulung melbu nang moni niki wis remen. Barokai e keteguhan hatinya barokai kekuatan hatinya. Ndak dadi wong sing mencela-menceli. Disenengi wong lek wong niku mboten mencela-menceli. Ya mencela-menceli ya bingung wong sing katene dekep. Cekel melayu ngetan, cekel melayu ngulon, cekel melayu ngidul apa dame ulo ngoten ulo lak ngoten. Cekel gegere nyokot endase. Cekel endase nyelentik buntute. Soki warna yang kangkulo hormati Mas, pancen aku iki nemen oleh seneng nang sampean. Aku dunyo akhirat wis tadi bojo sampean. Mas yo iya, sampean ndak gelem nang aku, aku ndak opo-opo Sampeyan nek betul-betul kepingin mulih sampean tak no arah-arahe. Iki lo arah-arahe. Sampean melok lentang jam songo. iku ono lentang ndek kono. Negara sampean iku kenceng karo lentang iki. Dituduhaken Soki warna. Masih wis ndak gelem dadi bojone cintanya tidak harus berkawin dengan tidak harus berakhir dengan pernikahan, tapi dia tetap merelakan untuk melepaskannya. Masih wis atine seneng. Niki jenenge wong cinta. Lek wong cinta kudu memiliki niku jenenge duduk cinta. Niku jenenge birahi. Cinta itu adalah mengedepankan kebahagiaan dunia dan akhirat dari dua pihak. Niku jenenge cinta. Kok ya niki wong itu dilepas aja Umar bin Khubab masih ndak gelem dikawin ambe awake. Dilepas bahkan di diduduno. Golek sampean teman-teman kata ini mulai melok lentang iki, Mas. Lentang iki pas karun kalau sampean. melaku. Tapi tolong aku lek sampean melaku, bengi sampean melaku lek awan singitono. Apa, ode? Iyo mergo sampean ku nek awan dak singitan sampean digoleki inang para jurite bapak. Nek sampean digoleki inang para jurite bapak, nek mati bukan krono syariat, mati opo sampean? Mati krono sampean ndak nurut nang pemerintah. Nak mati api lek wingi sampean di algojo temenan terus dibelek, mati syahid sampean. Walaupun salahnya berekam masalah teroris, tapi yang membunuh adalah yang berwenang. Dadi sing wedok niku sik sakem soket banget. Tinek bengi sampean melaku, lek awan sing tono. Ampun dilakoni soket banget. Bengi melaku, melok pas kencengi lentang sing diarano nang arek wedok niki wau. Jadi tiap jam songo melaku mengikuti alurnya lentang niku wau le awan singitan. Warang pun melaku angsal birang-birang dino, ternyata di jalan tiang jalar kalau Umar ibn al-Hubab niki, pada hari keempatnya, Umar niki kepetuk kali jaran. Oh, Masya Allah, fakultu. Terus Umar niki muni, tolap tu, aku ndolek, ya aku nih sampai niki. Ternyata dijeda dijeda tepak jarane dewi sakipan. Duh iki jaran jaranku lu kon ta. Iyo, aku golek sampean yo. Nanti kancamu yo iya, ndak ana ono ndek mburi kabeh. Bareng ditoleh wonten ndek mburi dugi jaran wolu gowo mayit niku wau sing mati. Numpak. Koncone sing wolu niku numpak jaran kabeh. Bareng kanca sing wolu niku numpak jaran ditakoni teng umur "Lho, kon kan wis mati winginane kon dibelen nang Algojo. Wis saiki kok urip maning kon?" Wong oh, aku ketok kon dibelet ditugel gulune kon wis mati. Kabeh wolu wis mati kan wis mati kon. Iya aku wis mati aku. Lah saiki kok sik urip. Ya pancene aku oleh perintah saking Allah Subhanahu wa taala. Aku diperintah nang Allah. Diperintah ya apa? Diperintah kangge uang-uang sing mati syahid iki jarine Allah Subhanahu wa taala Allah mengizini uang-uang sing mati syahid ayyashhadu janazata Umar ibn Abdul Aziz. Wong-wong sing mati Syahid kabeh saiki nang Gusti Allah dikongkon tangi, dikongkon moro nang jenazah Umar bin Abdul Aziz, mergo Umar bin Abdul Aziz iku saiki wonge mati. Jadi di satu sudut cerita ini, uang niku lek mati syahid, niku asline mboten mati. Mergane di Al-Qur'an niku wonten. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون Wong sing mati mergo mbelo agamane Gusti Allah iku ojo diarani wong mati. Tak Sakjane wong sing mati agama agamane Allah, mati ni mati syahid, wong iku asli ndak mati, urip wong iku. Dadi mari mati urip malih sakit. kau ya wong wong sing wolu niku jarine Umar bin al khubab niku mati ternyata masih hidup. Bahkan disuruh ikut mensolati jenazahnya Umar ibni Abdul Aziz. Dari sudut lain, kenapa Umar bin Abdul Aziz niku sampai karomai nguripi wong mati di kongkon menjemput jenazahnya? Karena Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang yang alim, seorang yang ahli ilmu, di samping ahli ilmu dia itu jadi penguasa, jadi gubernur, jadi presiden lah. Jadi presiden yang adil. Jadi jadi presiden sing adil, teman-teman adil, besok di akhirat wong niku bakal kumpul karut tiang-tiang sing mati syahid koyok tunggari Umar bin Abdul Aziz niku le atil le ndak atil yo mate barang ambek korun niku misu wonten neraka naudzubillah tsumma naudzubillah sak monten karomai Umar ibn Abdul Aziz wong sing ali ilmu duwe ilmu mati niku sampai wong mati syahid dikongkon tangi menghormati jenazahnya Umar bin Abdul Aziz ya panjane Umar bin Abdul Aziz niku koyok ngoten masih wis awak ini ku dadi penguasa ndak ngetokno penguasa e ngetokno dadi khadime jadi pesuruhnya, jadi pelayannya tidak merasa menjadi atasan, tapi dia merasa menjadi bawahan. Walaupun dalam secara peraturan atau ketentuan dia itu menjadi orang yang berkuasa, tapi dalam prakteknya dia merasa selalu ada di bawah dan menjadi juru ladeni rakyat. Bukan menjadi penindas atau lebih kaya saking rakyat. Bukan. Jadi penguasa kok luwih gaya saka rakyat. Keliru wong iku boru. Mesti ini kudu apian montore rakyat ketimbang montore penguasa. Lah Umar bin Abdul Aziz itu selama hidupnya kayak gitu. Dia paham kalau dia menjadi pesuruh bukan penguasa. Mandar mugo cerita niki dados wonten manfaate kangge kula so panjenengan sedaya saengga saged niru napa sing apik ayo ditiru lek sing elek yo monggo didoi Lek pun sampean ngelakoni barang sing api ngetoi sing elek dadi wong opo ae sampean Insya Allah bakal dadi wong sing api kaya dene Umar bin Abdul Aziz kali Umar ibn Khubab sing kula critakaken kados niki wau. salah salalapate mulai awal ngantos akhir kula nyun agungipun punten Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.